Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang adanya kejadian seseorang di zaman Nabi SAW tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Jadi rupanya makan tangan kiri itu cirinya orang-orang yang sombong, gitu kan? Dianggap oh ini caranya orang kaya, maka saya harus ikut misal, gitu kan? Kita tidak harus ikut ini teman-teman sekalian. Seperti orang kalau makan potongan bibstik atau yang sejenis dengan itu, biasanya kita diberikan garpu sama pisau, gitu kan? Maka umumnya orang menggunakan garpu dengan tangan kiri, pisaunya di tangan kanan, dipotong daging tersebut lalu masuk di tangan kiri ke mulutnya. Ini dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ciri orang yang sombong adalah makan tangan kiri walaupun antum mengatakan saya tidak sombong Ustaz. Enggak bisa. Agama sudah mengatakan itu adalah bisa membawa kepada kesombongan. Terjadi di zaman Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shimali faqala kul bi yaminik qala la astati qala la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'u ila fihi ba'd seorang laki-laki makan di sisi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi sallallahu SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa selamanya. Maka dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan maka orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya setelah hari itu. Di sini Nabi SAW bukan spontan mendoakan orang buruk, karena Nabi SAW dapat wahyu, orang ini bisa makan dengan tangan kanan. Tapi dia sengaja tidak mau, karena merasa ini saya orang kaya, saya harusnya makan dengan tangan kiri. Waktu Nabi bilang, makan tangan kanan, dia bilang saya nggak bisa. Nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa karena memang tangan kanannya sakit misalnya. Enggak, memang, enggak, memang dia tidak mau karena dianggap saya nggak bisa mengubah pola ini maka Nabi SAW mendoakan akhirnya terjadilah hal tersebut. Di sini tentu teman-teman sekalian pelajaran kalau misalnya antum makan khusus makan dan minum walaupun kidal itu harus tangan kanan. Tidak boleh. Jadi gitu kan? Kalau yang lain mungkin masih bisa, mungkin menulis kalau sudah terbiasa, tapi itu pun harus berusaha untuk bisa diubah. Ya, harus diubah. Karena kata Nabi dikatakan dalam hadis Bukhari kata Aisyah karena Nabi SAW yuhibut tayammun. Nabi SAW sangat gemar dengan menggunakan tangan kanannya.